akhirnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa Ikhwatin Azani Allah wa iyyakum jami'an eh, Pada pertemuan terakhir kita telah mengupas Soal jawab yang ke-29 Yaitu tentang makna syahadat Anna dan Rasulullah Bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu pertanyaan ke-29, ma makna syahadat anna Muhammadan Rasulullah bahasan makna syahadat Muhammadun Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Maksud dari Muhammad kesaksian bahwa Muhammad adalah utusan Allah adalah kesaksian kujarbi Suatu pembenaran yang mantap dari hati yang paling dalam yang bersesuaian dengan ucapan lisan bahwa Muhammad adalah hamba utusan Allah diutus kepada jenama umat manusia jin maupun manusia sebagai saksi, sebagai membawa berita gembira dan sebagai memberi peringatan sebagai penyeru mengajak kepada agama Allah dengan dirinya dan sebagai pelita yang menerang. Kita wajib membenarkan semua berita yang beliau kabarkan, baik berita yang telah lalu maupun berita-berita yang akan datang. Wajib membenarkan atau menghalalkan perkara halal yang dihalalkannya atau perkara-perkara yang dihalalkannya dan mengharamkan apa-apa yang diharamkannya kita wajib melaksanakan dan mengikuti perintah-perintahnya dan menahan diri serta menjauhi dari apa-apa yang dilarangnya. Kita wajib mengikuti syariatnya, melaksanakan sunnahnya, baik yang tersembunyi maupun terang-terangan disertai ridho dan menerima serta pasrah tunduk kepadanya. Dan kita wajib meyakini bahwa mentaati Rasulullah adalah taat kepada Allah dan ber, bermaksiat ataupun durhaka kepada Rasulullah hakikatnya adalah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul adalah mubaligh yaitu penyampai risalah-risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasul adalah utusan yang diutus oleh Allah melalui wahyu yang diturunkan kepada Dan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan terakhir yang Allah turunkan, yang Allah utus kepada umat manusia tidak ada lagi urusan dari Allah Subhanahu wa taala sesudah beliau. Kenabian atau nubuat, kerasulan atau risalah ditutup dengan diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian kepada Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah mewafatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga Allah menyempurnakan agama yaitu agama telah sempurna diturunkan agama terakhir yang Allah turunkan kepada manusia yaitu Islam telah sempurna dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak memanggil Rasulnya melainkan telah sempurna agama ini Rabbal balagh al-mubin dan Rasul telah menyampaikannya dengan penyampaian yang nyata. Dan eh, Rasulullah telah meninggalkan umatnya di atas jalan yang putih bersih, di atas mahajjatul beliau di atas jalan yang putih bersih, artinya jalan yang jelas, jalan yang terang benderang, siang dan malam sama terang. Itu menunjukkan kejelasan dan terangnya jalan tersebut. Hingga tidak samar bagi siapapun. Bahwa itulah jalannya. Dia tidak akan salah jalur dan salah jalan. Karena jelasnya jalan tersebut. Berbeda dengan jalan-jalan yang menyesatkan ke kanan dan ke kiri. Yang mana jalan-jalan itu adalah jalan-jalan yang di tempatnya terdapat setan mengajak manusia untuk berbelok ke kanan dan ke kiri. Jadi Rasulullah meninggalkan umatnya di atas jalan yang putih bersih. Siapa saja yang mengikuti jalan itu dan mentaati beliau, maka dia masuk surga. Dan siapa saja yang menyimpang darinya, maka dia akan menuju ke neraka. Kullu ummati yadkhuluna jannata illa man aba. Semua umatku masuk surga kecuali yang tidak mau. Nabi mengatakan para sahabat bertanya, siapa yang tidak mau wahai Rasulullah? Nabi menjawab, Man ata'ani dakhala jannah. Wa man ata'ani faqad Siapa yang itu dia masuk surga dan siapa yang durhaka kepadaku maka dialah yang tidak mau masuk surga. Rasulullah telah meninggalkan umatnya di atas jalan yang putih bersih, jalan sirat yang mustaqim. Lain yazihu anha ba'dahu illa halik. Tidak ada orang yang menyimpang dari jalan itu meninggal beliau menaikkan dia pasti binasa. Jadi kita harus mengikuti sunnah, jalan sunnah kita harus mengikuti manhaj para nabi dan kita harus mengikuti jalan yang telah mereka tempuh cara beragama yang telah mereka tempuh ya ketaatan yang telah mereka jalankan kita harus mengikuti jejak mereka karena tidak ada jalan selamat bagi generasi yang datang sudah mereka yang datang, yang datang sudah Rasulullah dan para sahabatnya melainkan dengan mengikuti jalan tersebut. Di dalam bab ini saya akan menjelaskan beberapa perkara yang akan disebutkan nanti dalam bab-bab yang akan datang insya Allah. Ya itulah makna dari syahadat Muhammadan Rasulullah yaitu dapat bertingkat ya, sebagai berikut yaitu sholat bima amar mentaati beliau dalam perkara perkara yang diperintahkan. Wa ittiham ammanaha anhu wa jazal. Meninggalkan atau menahan diri dari perkara-perkara yang beliau larang dan beliau benci. Wa tasrifuhu ima bar dan membenarkan berita-berita yang beliau sampaikan. Ini merupakan konsekuensi dari syahadat Muhammadun Rasulullah dan rukun syahadat Muhammad Rasulullah ada dua. Yang pertama, i'tiqad annahu abdul. Meyakini bahwa beliau adalah manusia biasa. Hamba dari hamba-hamba Allah. Makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana makhluk-makhluk yang lainnya lahir dari rahim seorang wanita yang bernama Aminah dan dari benih seorang pria yang bernama Abdullah. Beliau lahir sebagaimana manusia-manusia lainnya, diciptakan dari tanah. Nabi mengatakan, Kullukum Adam wa Adam min Surah. Semua kamu berasal dari Adam. Termasuk di dalamnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa Adam min Surah. Dan Adam diciptakan dari tanah madas materi penciptaan manusia adalah tanah termasuk di dalamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam materi penciptaan malaikat adalah dari cahaya tidak ada malaikat yang terbuat tercipta dari tanah dan madah penciptaan jin materi penciptaan jin adalah dari api tidak ada jin yang diciptakan dari tanah atau dari cahaya maka dari itu dia berbangga dengan asal usul penciptaannya. Dia mengatakan kalau tanimina wa kalau tahu minti. Ya. maka usulkan aku dari api sementara kau usulkan dia yaitu Adam dan anak keturunannya dari dari tanah. Ini asal usul keturunan. Tidak ada yang keluar dari sunnah yang telah Allah dari ini. Ya, jadi ini merupakan bantahan atau menjelaskan kebatilan ya, keyakinan sebahagian orang yang mengatakan bahwa Muhammad diciptakan dari cahaya. Lalu mereka meyakini adanya keyakinan Nur Muhammadi, cahaya Muhammad, bahwa Muhammad adalah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang teristimewa dari semua manusia yang ada karena diciptakan dari tanah dan sudah ada sebelum alam diciptakan. Nah ini merupakan keyakinan-keyakinan yang menyimpang dan batil secara berlebih-lebihan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengklaim bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dari golongan malaikat. Ya, nah demikian. Jadi ini keyakinan-keyakinan yang menyimpang. Ya, satu rukun dari dua rukun syahadat Muhammad Rasulullah adalah keyakinan bahwa Muhammad adalah abdun ya hamba yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hamba-hamba yang lainnya. Dan Allah telah menyebut nabinya sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan hamba. Subhanallahi asra bi 'abdihi. Ya, maksudnya Allah yang telah memperjalankan hambanya. Ya. Jadi Allah menyebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan hamba. فإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا Allah menyebut hambanya sebagai abdina, yaitu hamba kami. Ya, hamba kami. Nah, ini kan yang itu. Jadi keyakinan pertama, rukun pertama adalah keyakin, yaitu keyakinan bahwa Muhammad adalah hamba. Rukun yang kedua adalah keyakinan bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul, utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi yang mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Diistimewakan dari hamba-hamba yang lainnya dengan wahyu. Turun kepada beliau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan Qul innama ana basharun mislukum yuha ilayya. Katakanlah sungguhnya hanya saja aku adalah seorang hamba, seorang manusia biasa seperti kamu, seperti kamu. Yaitu dari madah penciptaannya, materi penciptaannya, atau usul penciptaannya, sama seperti kamu. Rasul juga makan, Rasul juga minum, Rasul juga bersedih. Rasul juga tersenyum. Rasul juga berjalan-jalan di pasar. Ya, Rasul juga mengalami apa yang dialami oleh manusia. dia juga lapar. dia juga tidur. Hal ini diungkapkan beliau ketika ada sebahagian sahabat yang berazam untuk tidak makan, yaitu berpuasa terus menerus tidak berbuka, yang sholat terus menerus tidak tidur yang dijauhi tidak menikahi wanita. Maka Nabi mengatakan, ya, mengapa sampai kepadaku? Ya, perkataan begini dan begini. amanah allah ini atqakum billah eh, eh, ini atqakum ini ini atqakum billah wa a'lamu bihi Demi Allah, aku adalah orang yang paling takwa kepada Allah dan paling tahu tentang Allah. usul usalli wa arqud wa asumu wa uqiru wa atazawwaju nisa wa man ragiba an sunnati falaysa ini Nabi mengatakan mabul yang ya pun tahu kata sama anna wallahi Inilah atqakum billah wa a'lamu bihi. Mengapa sampai kepadaku ucapan begini dan begini? Yaitu ucapan-ucapan yang disebutkan tadi. Sungguh aku adalah orang yang paling takut, orang yang paling takwa kepada Allah, yang paling takut kepada Allah dan paling tahu tentang Allah. Alang tapi aku sholat, aku juga tidur. Aku berpuasa, aku juga ber, berbuka. Dan aku juga menikahi wanita. Barang siapa yang benci tentangku maka dia bukan dari golonganku. Merupakan hikmah Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya di kalangan manusia adalah agar mereka bisa menirunya, menjadikannya sebagai teladan, sebagai ikutan. Ya, bahwa agama ini adalah agama agama fitrah. Agama yang sejalan dengan fitrah manusia. Karena Rasul yang diutus kepada mereka juga seorang manusia yang mereka bisa lihat Ya, maka mereka bisa lihat bagaimana aplikasinya langsung pada diri Rasulullah. Allah mengatakan dapatkan lakum fi di sesuatu hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah terdapat teladan yang baik bagi kamu. Nah demikianlah ya kesemuliaan Islam, persalahan Islam. Ya, agama yang dibawa oleh Rasulullah, agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Rasul yang diutus juga dari kalangan manu, manusia. Ya, Allah Subhanahu wa taala membantah orang-orang musyrik ketika meminta rasul dari kalangan malaikat. Allah mengatakan kalau pun diturunkan malaikat mereka tidak akan mau beriman kepadanya. Nah, demikian yang kecil. Azzamirullah Jadi rukun yang kedua adalah meyakini bahwa Muhammad adalah utusan Allah yang membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala turun kepadanya wahyu yang melalui diberi atau melalui wasilah-wasilah wahyu yang lainnya. Nah, demikian. Ya. Dan dia punya hak ya, lebih daripada hak-hak yang lainnya berupa ta'lim dan mahabbah, ketaatan dan ketentukan. ya, dan kepasrahan menerima hukum-hukumnya dan membenarkan berita-beritanya bahwa beliau adalah as al-masduq al yang benar ucapannya Al-Masduq yang dibenarkan dari langit ya yaitu dibenarkan ucapannya dari langit beliau bukan manusia biasa dalam arti kata beliau teristimewa daripada manusia-manusia yang lainnya dengan wahyu di panitikin rahimani wa rahimakumullah la nabi ba'dah dan tidak ada nabi lagi peninggal beliau sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan anak khatamun nabiyyin La Nabiya Ba'di Aku adalah penutup para Nabi Tidak ada lagi Nabi meninggal. Jadi kalau ada yang mengaku mendapat uh, mendapat wahyu peninggal Nabi sallallahu Alaihi Wasallam maka dia adalah dajjal yaitu pendusta karena Allah tidak akan meneruskan Nabi lagi sudah sama sallallahu Alaihi Wasallam dan Allah menyempurnakan agamanya ya menyempurnakan agamanya dengan wafatnya Rasulnya terakhir ini Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dengan wafatnya Rasulullah maka sempurnalah ya agama Allah yang diturunkan kepada manusia mulai dari e, risalah yang pertama diturunkan Allah yaitu kepada Nabi Nuh alaihi salam sampai kepada risalah yang terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam sempurnalah ya hujah argumentasi dari langit ya hujah dari langit sudah sempurna ya tidak ada lagi perlu penambahan dan tidak ada lagi perlu pengurangan nah, sebelumnya ya umat-umat terdahulu ada yang mendapat ilham ya sungguhnya kata Nabi umat-umat terdahulu ada beberapa orang yang muhaddatsun ya inna mimman kana qablakum ya muhaddatsun muhaddatsun artinya orang yang mendapat ilham nah dahulu masih banyak di kalangan umat-umat terdahulu yang dapat ilham ya seperti ibunya Musa dapat ilham ya Asia istri Fir'aun dan lain lain dan lain lainnya yang mendapat ilham dari Allah Subhanahu wa taala Luqman dapat ilham dari Allah Subhanahu wa taala dan mereka bukan nabi, tapi dapat ilham. Nah, setelah diutusnya nabi terakhir dan disempurnakannya agama, tidak ada lagi yang dapat ilham. Nabi mengatakan, kalaupun itu ada dari, dari kalangan umatku, maka orang itu adalah umat. Kalau ada, tapi tidak ada. Jadi dengan sempurnanya risalah Islam ini tidak perlu lagi ada ilham-ilham baru untuk mengoreksi atau menyempurnakan agama. Ya, karena hujah sudah sempurna. Jadi nggak perlu lagi kita dapat menunggu wangsit untuk menentukan menetapkan sikap kita di dalam menjalankan agama atau di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu dikondisikan. Nabi mengatakan kalau orang itu ada di kalangan umatku, maka orang itu Umar. Nah, Al-Imam al Al-Qurtubi mengatakan berkaitan dengan hadis ini yaitu sabda beliau kalaulah ada itu artinya ya orang-orang yang dapat ilham dari kalangan umat ini tidak ada ya dapat ilham dari Allah langsung ya ini dapat dapat ilham dari Allah langsung tidak ada ya itu hanya ada pada umat-umat sebelumnya yang mana pada waktu itu memang syariat agama Allah belum sem belum sempurna. Masih ada yang ditambah dan dikurangi, masih ada nasib dan mansuh. Tapi dengan turunnya ayat terakhir, dengan wafatnya Rasulullah, tidak ada lagi nasib dan mansuh. Selesai perkara Ya, karena para ulama sepakat bahwa ijma tidak bisa memansuhkan Al-Quran dan Sunnah. Sunnah bisa menasah Al-Quran, Quran bisa bisa bisa menasah sunnah. Tapi ijma itu tidak bisa menasih Al-Quran dan Sunnah. Artinya setelah Rasulullah wafat, ya sumber wahyu, sumber agama sudah habis, sudah selesai, sudah ditutup, ya tidak ada lagi pendaftaran baru. Ya tidak ada lagi, ya, ya apa namanya eh, wahyu-wahyu yang turun ya kepada umat manusia. Nah ini kan yang paling penting Azami Allah wa iya Ya. Nah, jadi keyakinan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah, ya mewajibkan kita untuk mentauhidkan risalah. Namanya tauhid mutabaatir rasul, tauhid risalah. Ya, menyatukan mengesahkan risalah. Yaitu risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menghapus risalah-risalah sebelumnya. Maka Rasulullah mengatakan, ya, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seorang Yahudi atau Nasrani yang mendengar tentangku. Ya, lalu dia tidak beriman kepadaku, melainkan dia pasti masuk neraka. Melainkan dia pasti masuk neraka. Nah, Nabi mengatakan kalaulah ya Musa hadir sekarang ini atau hidup sekarang ini, maka tidak ada kelapangan baginya kecuali mengikuti syariat syariatku. Jadi semua risalah itu ditutup ya dengan datangnya risalah Muhammad dengan diturunkannya risalah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam nah demikian dan tidak ada tidak boleh seorang pun berkeyakinan bahwa ada satu dari umat ini yang boleh keluar dari risalah Muhammad. Dan merupakan salah satu pembatas keimanan adalah keyakinan bahwa ada salah seorang dari manusia yang boleh keluar dari risalah Muhammad. Paham? Ya, eh, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menjelaskan salah satu dari pembatas keislaman adalah meyakini ya, keyakinan bahwa ada salah seorang dari umat manusia yang boleh keluar dari risalah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti sebahagian orang-orang sufi atau penganut ajaran tarekat yang meyakini bahwa syekhnya boleh lepas dari syariat, boleh tidak sholat, boleh tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban atau menjalankan syariat Muhammad sallallahu boleh keluar dari kesalahan Muhammad boleh keluar dari syariat Muhammad karena menganggap sudah sampai kepada derajat yang lebih tinggi lagi nah ini kufur konfidina Allah ayyakum jami'an keyakinan seperti ini bisa menyebabkan orang yang meyakininya kafir keluar dari Islam karena tidak ada satu orang pun yang boleh keluar dari salah Muhammad ya dan orang yang keluar dari salah Muhammad maka dia kafir Ya, seperti kata Nabi tadi, tidak ada seorang Nasrani maupun Yahudi yang mendengar tentang kenabianku lalu dia tidak beriman kepadaku, melainkan dia pasti masuk masuk neraka. Melainkan dia pasti masuk neraka, ya kan itu Ya, apalagi menganggap atau mengklaim dirinya boleh keluar dari risalah Muhammad walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah pada hakikatnya dia telah membatalkan ya, ucapan syahadatnya yang kedua tadi yaitu asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dia belum memahami makna dari syahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah, demikian yang meneliti. Soal yang ke-30 kita lanjutkan ya kajian kita. Soal yang ke-30 ma syurutu syahadat anna Muhammadan Rasulullah wa hal tuqbal syahadatul ula biduniha apa Apa syarat syahadat Muhammadun Rasulullah? Dan apakah diterima syahadat yang pertama tanpa syahadat yang kedua? Jawabnya adalah Waqad qaddamna laka anna al-abda la yadkhulu fi din illa bi hataini syahadataini wa annahuma mutalazimatan. Telah kita jelaskan kepada antum sekalian sebelumnya bahwa seorang hamba tidak akan masuk ke dalam agama Islam, ya, ke dalam agama ini kecuali dengan persaksian dua perkara tersebut yaitu syahadat la ilaha illallah dan Muhammadun Rasulullah. Nah, orang yang bersaksi la ilaha illallah tapi tidak bersaksi Muhammadun Rasulullah tidak diterima keislamannya. Karena syahadat yang pertama tidak akan mungkin diketahui kecuali dengan syahadat yang kedua. Bagaimana kita dapat mengetahui eh, syahadat la ilaha illallah? Syarat-syaratnya konsekuensi-konsekuensinya, maknanya, rukun-rukunnya, tanpa meyakini ataupun bersaksi Muhammadun Rasulullah. Dari mana kita dapatkan semua itu? Makna syahadat la ilaha illallah. Ya, syarat-syaratnya seperti yang kita sudah bahas, rukun-rukunnya, kemudian konsekuensi-konsekuensinya, tuntutan-tuntutannya. Dari mana kita dapatkan semua itu? Dari mana kita ketahui? ya dari Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah orang yang bersaksi la ilaha illallah tapi dia tidak mengakui, tidak berkeyakinan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, ya maka syahadatnya tidak diterima. Karena salah satu dari pertanyaan alam kubur adalah ya pertanyaan man nabiyuka? Ya, siapa nabimu? Atau man hadar man hadar rajul alladhi bu'itsa siapakah orang yang telah diutus kepadamu? Ya, siapakah orang yang telah diutus kepadamu? Jadi pertanyaan tentang apa? Tentang an nubuat tentang risalah. Demikian juga ketika Rasulullah menguji ya, seorang budak wanita, beliau bertanya pertama, "Aina Allah?" Di mana Allah? Itu yang pertama. Dan yang kedua, beliau bertanya, "Man ana?" siapa aku? Ya, maka budak itu menjawab, engkau adalah utusan Allah. Engkau adalah utusan Allah. Maka Nabi mengatakan, "Ikhha fa innaha mu'minah." Bebaskanlah dia karena dia adalah budak wanita yang mukminah, yang beriman. Jadi Rasulullah mempersaksikan keimanannya karena dia meyakini bahwa Allah adalah uh, adalah sembahannya. Allah yang ada di langit adalah sembahannya dan dia meyakini bahwa Muhammad orang yang ada di hadapannya adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah demikian yang terjadi. Rahimani wa rahimakumullah. Jadi tidak diterima syahadat kecuali dengan dua perkara ini, yaitu bersaksi la ilaha illallah dan Muhammadun Rasulullah. Wa annahuma mutalazimatan dan bahwa kedua syahadat ini saling berkaitan. Ya, saling berkaitan tidak bisa dilepaskan, tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Ya. Syahadat Muhammadun Rasulullah tidaklah diterima kecuali dengan bersaksi la ilaha illallah. Kenapa? Karena inti dari Muhammadun Rasulullah, inti dari ajaran yang dibawa oleh Muhammad sebagai utusan Allah adalah la ilaha illallah. Dan syahadat la ilaha illallah tidak akan bisa diterima tanpa syahadat Muhammad dan Rasulullah karena kita tidak akan bisa menjalankan la ilaha illallah yang mana salah satu konsekuensi dari la ilaha illallah adalah ibadah karena makna la ilaha illallah adalah tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah tuntutannya adalah ibadah dan kita tidak bisa beribadah kecuali dengan Muhammadun Rasulullah Ya karena kita tidak boleh menyembah Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah kecuali dengan apa? Dengan cara yang telah disyariatkannya. Itulah yang disebut ibadah. Kita tidak bisa membuat cara-cara ibadah sendiri. Lalu dengan itu kita beranggapan bahwa kita telah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Salat misalnya sebagai satu wujud ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu baru dikatakan ibadah, kita beribadah, menyembah Allah jika sholat kita itu sesuai dengan apa? Dengan syariat Muhammad. Jadi kita melakukannya tidak sesuai dengan syariat Muhammad, maka itu tidak terhitung ibadah Allah Jadi kedua syahadat ini mutalazimatan, yaitu saling berkaitan erat, tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Fasyurutu syahadatul ula hiya syurutun Syarat-syarat syahadat yang pertama, ya, berapa berapa syarat? Yaitu tujuh atau ditambah satu syarat, ya. Seperti yang sudah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Itulah yang menjadi syarat Persaksian yang kedua. Itu syaratnya sama saja dengan syarat yang pertama yang kita sebutkan dahulu Ibn Ibn rahimani wa rahimakumullah yaitu harus ada al-ilmu mana ilmu tentang makna Muhammadun Rasulullah. Yang kedua keyakinan hati ya, dengannya, yaitu meyakini kebenarannya, meyakini ya, Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian al-inqiyad, tunduk kepadanya. Kemudian al-qabul, menerimanya. Kemudian al-ikhlas, ikhlas dalam mengucapkannya. Kemudian yang keenam as ya benar dan jujur di dalam pengakuannya. Kemudian yang eh, ke delapan eh yang ketujuh adalah mahabbah, itu cinta kepadanya. Serta kalau kita tambah yang ke delapan yaitu ya al-kufru atau mengingkari segala macam bentuk bid'ah di dalam agama. Ini syaratnya. Ya karena pelaku bid'ah ini syarat yang ke delapan ya, tambahan dari syarat yang tujuh ini Syarat yang kedelapan ini, ya kalau dalam syahadat la ilaha illallah adalah kufur bi ya ingkar kepada tauhid. Nah, kalau dalam syahadat Muhammad Rasulullah adalah ah, al-inkar ingkarul bid'ah atau al kufur bil bid'ah, mengingkari segala macam bentuk bid'ah di dalam agama. Ya, mengingkari segala macam bentuk bid'ah di dalam agama. Karena hakikat perbuatan bid'ah di dalam agama adalah tuduhan bahwa Muhammad telah menyembunyikan risalah. Ya, uh, Imam Malik mengatakan faman ibtada fil bid'ah ya, eh, fil Islam bid'ah wa yaraha hasanah faqad zama anna Muhammadan qala risalah. Barang siapa yang membuat satu bid'ah di dalam Islam dan dia menganggapnya baik, maka sungguh dia telah menuduh ya, menuduh bahwa Muhammad telah mengkhianati risalah dan ini membatalkan syahadat Muhammadur. Rasulullah ya Muhammadun Rasulullah nah demikian Ibn Fiddin nah, Allah wa iya seperti keyakinan yang kita sebutkan tadi ya keyakinan bahwa ada orang yang boleh keluar dari syariat Islam ya ada orang yang bebas dari kewajiban rukun Islam yang lima ya boleh tidak sholat boleh tidak zakat boleh tidak puasa boleh tidak haji Orang yang meyakini demikian kafir hukumnya keluar dari Islam. Dia meyakini bahwa ya boleh saja tidak sholat, halal tidak sholat, ya boleh-boleh saja tidak puasa, boleh-boleh saja tidak zakat, boleh-boleh saja tidak haji. Nah ini hukumnya kafir keluar dari Islam kepada fitin. Azan ya Jadi syarat syahadat yang kedua ini sama seperti syarat syahadat yang pertama Pertama iman fikri, azan ya Allah wa iyyakum Nah itulah makna dari syahadat muhammadur Rasulullah. Jadi kita harus tauhid mutabaatir rasul. Ya tauhid mutabaatir rasul. Ini jenis kedua dari tauhid. Tauhid mengesahkan di dalam mengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu kita meyakini tidak ada syariat, tidak ada agama, tidak ada ajaran yang harus diikuti, yang wajib diikuti selain ajaran risalah dan syariat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul mengatakan, "Jika amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum wa idza nahaitukum an syai'in fajtanibu." Dan Allah mengatakan, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu." Jadi melalui nas-nas ini Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kita untuk mengikuti syariat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada satu orang pun yang punya kelapangan keluar dari syariat Muhammad, keluar dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu orang-orang yang keluar dari sunnah Nabi, keluar dari perintahnya, keluar dari jalur sunnah, diancam dengan dua ancaman. Allah mengatakan, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah au yusibahum azabun alim. Hendaklah orang-orang yang menyelisih perintah nabinya takut terhadap fitnah. Fitnah disebutkan oleh Imam Ahmad fitnah di sini adalah kekufuran. Ada menyelisih nabi, ya, menyelisih nabi, ancaman yang terberat atas pelakunya adalah kekufuran. Dia jatuh kepada ke kekafiran, dia menolak apa yang telah di dibawakan oleh Rasulullah dan menolak ajaran syariat atau menolak ajaran agama itu bisa berujung kepada kekafiran. Ya, jadi ya kita katakan ancaman terberat orang-orang yang mengingkari atau menyelisi perintahan nabinya adalah kekufuran. Au yusibahum azabun alim atau ia tertimpa azab yang pedih yaitu di di akhirat. Dan bisa juga di dunia yaitu dengan dibunuh atau di eh, kata-kata di, eh, dihukum dan lain sebagainya. Nah Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam ayat yang lain berkaitan dengan hal ini, "Wa yusyaki yushaqiqir rasul mimba dimata ma lahul huda wa yattabi' ghayra sabili mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Nah, siapa saja yang menghakai Rasul setelah nyata kepadanya hidayah, kebenaran, yaitu durhaka menyimpang dari uh, sunnah Rasulullah ya, dan mengikuti selain jalan orang-orang yang beriman, nuwallihi ma tawalla. Kami biarkan dia dalam kesesatan kami biarkan dia leluasa, dia merasa lapang, dia merasa enak, nyaman di atas kesesatannya. Hingga jatuh kepada kekufuran, bisa jadi, bisa jadi orang yang yang merasa nyaman di atas kesesatannya ya terseret kepada ke kekufuran sebagaimana para ulama mengatakan bahwa al bid'ah baridul kufri bid'ah adalah jalan menuju ke kekufuran ikhwan fillah jalur menuju ke kekafiran atau kekufuran. Kalau kita lihat perkembangan dari bid'ah-bid'ah yang terjadi di tengah-tengah umat ini, ya banyak bid'ah-bid'ah itu yang awalnya itu kecil dan dipandang perkara yang sepele. Namun akhirnya ketika bid'ah itu berkembang sampai kepada apa? Kepada tingkat kekafiran. Ya, sampai sampai kepada tingkat kekafiran. Demikianlah namanya bid'ah di dalam agama ya dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala ma'istahada qaumun fi bid'ah bukan Bang baterai enggak pakai baterai susah Hah? Tidaklah satu kaum bersungguh-sungguh melakukan bid'ah illa zada ibu bu'dan, melainkan dia akan bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Satu kaum yang senang, uh, eh, terus melakukan bid'ah dan bertambah bid'ahnya dari dari masa ke masa, dari hari ke hari, maka dia akan semakin jauh dari dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila seorang hamba jauh dari Allah Subhanahu wa taala, Nah, dia bisa terseret sampai kepada tingkat kekafiran Kalau kita lihat dalam sejarah demikian, ya, munculnya bid'ah wahdatul wujud, munculnya bid'ah at-tanabbu yaitu mengaku-ngaku nabi dan munculnya bid'ah-bid'ah yang besar di dalam Islam itu awalnya kecil. Ya, bid'ah ululiyah tidaklah muncul sekonyong-konyong demikian. Lalu ada orang yang berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa menitis pada hambanya atau keyakinan wahdatul wujud yaitu hakikat yang ada semua ini adalah Allah. Bid'ah ini, kedua bid'ah ini tidak muncul konyong-konyong begitu saja, namun ada mukaddimah-mukaddimahnya. Ya, ada mukaddimah-mukaddimahnya. Yang mana sedikit demi sedikit manusia ditarik, ya terseret hingga sampai kepada keyakinan ya bahwa Allah bisa menitis kepada hambanya. Ya, satu perkataan yang tidak pernah diucapkan oleh orang-orang musyrik pada zaman Nabi sekalipun. Ya, orang-orang musyrik pada zaman Nabi tidaklah meyakini bahwa berhala itu Allah bisa menitis ke dalamnya, tidak. Tapi mereka meyakini bahwa roh-roh yang baik, roh-roh orang saleh bisa menitis ke patung-patung itu. Lalu mereka memohon kepada patung-patung itu agar roh-roh ini menyampaikan permintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak meyakini bahwa yang menitis ke patung itu adalah Allah. Namun orang sekarang coba lihat bagaimana Orang-orang yang meyakini hululiyah, mereka meyakini bahwa Allah telah menyatu dengan dirinya, menitis ke dalam dirinya. Lalu dia mengatakan, akulah Tuhan. Ada. Atau meyakini bahwa semua yang ada ini hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Hululiyah dan wahdatul wujud. Muncul di tengah-tengah umat ini. Beda. Ya berawal dari perkara-perkara yang mungkin sepele dan tidak dipandang besar oleh manusia. Nah demikian Ibn Idris. Azani Allah wa yahudullah. Jadi syarat yang ke-8 ditambahkan yaitu apa? Al-bu'du minal bid'ah. Syaratnya adalah menjauhi segala macam bentuk bid'ah. Itu syarat Muhammadun Rasulullah. Ya, demikian yang terikutin. Azani Allah wa yahudullah. Jadi intinya, ya syarat syahadat Muhammadun Rasulullah sama seperti syarat syahadat la ilaha illallah. Harus ada ilmu, harus ada keyakinan, harus ada ketundukan, harus ada pembenaran, harus ada keikhlasan, harus ada kecintaan, dan harus ada pengingkaran terhadap segala macam bentuk bid'ah. Sebagaimana syarat syahadat uh, la ilaha illallah harus ada pengingkaran terhadap segala macam bentuk syirik ikhwan fillah. Nah itu poin yang ke-30 atau soal jawab yang ke-30. Sekarang yang ke-31 kita membahas tentang dalil salat dan zakat. Soal yang ke-31 Ma dalil salat dan zakat Apa dalil salat dan zakat Kalau Allah Ta'ala Jawabnya adalah Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Fa insabu aqamu wa atu zakat Fa khallu Wa qala ta'ala Fa insabu wa aqamu wa atu zakat Fa ikwanukum fitrin Wa qala ta'ala ma umiru illa liya'budullaha hunafah ويقيم الصلاة shalah الزكاة الآية. وغيرها dalam surat At-Taubah dan surat Al-Bayyinah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat At-Taubah ayat 5, jika mereka bertaubat, artinya masuk Islam. Orang-orang musyrikin jika mereka bertaubat, Orang kafir taubatnya masuk Islam. Tidak ada taubat bagi orang musyrik, orang kafir selain masuk masuk Islam. Jadi perkataan taubat bagi orang kafir, orang musyrik di luar Islam adalah masuk Islam. Jadi tidak ada taubat bagi mereka kecuali masuk Islam. Fa apa tabu dan mereka menegakkan salat jadi kalau ada orang musyrik, orang kafir mencuri, jadi taubat dari mencuri, itu tidak taubat namanya. Belum dianggap taubat dan belum ya belum tepat istilah taubat diucapkan untuknya. Hingga dia masuk Islam barulah dikatakan orang ini sudah taubat. Fa'intabu aqamus sholat wa atuz zakat. Jika mereka taubat masuk Islam lalu menegakkan sholat dan menunaikan zakat fahallu sabilahu maka biarkanlah mereka ya artinya lepaskanlah mereka Nabi mengatakan fa inqaluha jika mereka mengucapkannya yaitu mengucapkan la ilaha illallah ya mereka mengucapkan la ilaha illallah ya maka faqad asuma minni dima'ahum dima'uhum wa amwaluhum wa araduhum illa bihaqqil Islam maka telah ter terpeliharalah dariku darah mereka yaitu nyawa mereka jiwa mereka harta mereka dan kehormatan mereka kecuali dengan hak Islam Nabi mengatakan umir tuan uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ini riwayat Ibnu Umar ada tambahan menegakkan sholat dan menunaikan zakat ya. seandainya riwayat ini sampai kepada Abu Bakar maka ini merupakan hujah bagi Abu Bakar atas keputusan yang beliau ambil kebijakan yang beliau ambil untuk memerangi orang yang yang menolak membayar zakat Dan di dalam ayat ini juga Allah mengatakan fa in tabu ay yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah masuk Islam. Wa aqamu shalah menegakkan salat dan menunaikan zakat, maka telah terpeliharalah darah, harta dan kehormatan mereka. qulu sabilahu ay asma minni dima'ahum wa amwalahum wa wa araduhum. Ya, telah terpeliharalah darah, harta dan kehormatan mereka. Biarkan mereka mereka adalah orang-orang yang terpelihara darahnya, harta dan kehormatannya. Demikian prinsip. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa in tabu wa aqamu shalah wa atu zakah fa ikhwanukum fid Jika mereka taubat, yaitu masuk Islam, lalu menegakkan salat dan menunaikan zakat, fa ikhwanukum fid maka mereka adalah saudara kamu di dalam agama, seagama. Jadi Allah Subhanahu wa taala menetapkan ukhuwah fid ya persaudaraan di dalam agama dengan apa? Dengan keislaman dan dengan iqamat salah dan itai zakat. Nah, ini merupakan dalil-dalil yang dipakai oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk memerangi orang-orang yang menolak membayar zakat kepada Siddiq. Allahu Ya, jadi penetapan status sebagai saudara seagama, ya saudara seagama, ya yaitu mereka punya hak sebagaimana yang kita punyai dan mereka punya kewajiban sebagaimana ya kewajiban yang kita yang yang yang yang yang, yang wajib bagi kita. Jadi merupakan memiliki hak yang sama dengan kita. Itulah namanya al-ikhwan fiddin atau al-ukhuwah fiddin, persaudaraan di dalam agama seperti fiddin. Rahimani wa rahimakumullah. Wa qala ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 5 dan tidaklah mereka diperintah wa umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Melainkan untuk beribadah kepada Allah SWT dengan mengikhlaskan ketaatan bagi Allah. Hunafa secara lurus, hanif. Yaitu hanif artinya ya, hanif artinya al-ma'il ila tauhid anisyirki yang condong kepada tauhid dan menjauh dari syirik itu namanya hanif ya mendekat kepada tauhid dan menjauh dari syirik itu namanya hanif wa yuqimu shalah wa zakah dan menegakkan salat serta menunaikan zakat dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lain di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala banyak menyandingkan yaitu menyebutkan secara bersamaan antara salat dan zakat antara salat dan zakat dan makna iqamus salat, makna menegakkan salat adalah al-mudawamah 'alaiha fi awqatiha al-khams kama yang bagi. Yaitu senantiasa selalu terus-menerus mengerjakannya pada waktu-waktunya yang lima. Ya, salat lima waktu yang wajib kita kerjakan sehari semalam. Sama yang bagi sebagaimana ya cara pelaksanaan yang di yang telah ditetapkan. Kama qama bihan Nabi sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallu kama ra'aitumuni sallu. Wa man ma'ahu dan orang-orang yang bersama beliau yaitu para sahabat. Semua man ba'dahu ila yaumina hadza. Kemudian orang-orang sudah mereka sampai pada hari ini. Ya. Wa qad dzakara al-Imam As-Sabuni fi aqidatihi yaitu aqidah salat ashabul hadis Al-Imam di dalam kitabnya Aqidah Salaf Ashabul Hadis mengatakan jadi Al-Imam eh, apa namanya menggunakan kata-kata salaf di dalam judul bukunya. Al-Imam adalah salah seorang ulama ya mutaqaddimin ya terdahulu. Beliau membuat buku yang judulnya Akidah Salaf Ashabul Hadis jadi beliau menggunakan kata-kata salam. Jadi ini bantahan kepada penulis buku beda antara salam dengan salafi. Ya tentunya ekonomi yang dimaksud dengan salam oleh uh, eh, Imam di sini itu salam. itu metode yang telah dijalani oleh para sahabat ya dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik itu maksudnya nah ini akidahnya akidah salam asal hadis seperti yang beliau cantumkan di dalam buku beliau itu jadi beliau tidak alergi menggunakan istilah salam. Dan itu istilah sudah digunakan oleh para ulama terdahulu, bukan istilah yang baru yang harus dihindari. Ya, karena mereka takut ya istilah ini berkembang karena membahayakan bid'ah mereka. Yang membahayakan tokoh-tokoh bid'ah mereka. Jadi mereka berusaha untuk menghapus istilah ini dari kamus kaum muslimin. Nah, tapi itu sia-sia karena sejarah tidak bisa dihapus, itu apa yang telah ditorehkan oleh para ulama tidak bisa dihapus. Nggak bisa kita mengoreksi judul Alimah imam ini yang telah disepakati bukunya. Termasuk, termasuk salah satu buku rujukan di dalam bab akidah. Ya. Jadi beliau mengatakan di situ, "Anna ashabul hadis yarawna al-musara'ah ila ada'i salam, wa iqamatiha fi awailil awqat." Bahwa ahlul hadis berpendapat kaum muslimin wajib bersegera menunaikan salat di awal-awal waktunya. Ya, dan bahwasanya itu lebih afdal daripada mengakhirkannya di akhir waktu. Wa yujibuna qira'ata Fatihatil Kitab khalfal imam. Dan mereka mewajibkan membaca surah Al-Fatihah di belakang imam. Wa ya'muruna bi itmami ruku'i was sujudi hatman wajiban dan ahlul hadis, ahlul sunnah memerintahkan kaum muslimin agar menyempurnakan rukuk dan sujud, yaitu eh, bagian-bagian sholat harus dikerjakan dengan tumanina dan tidak sah sholat tanpa tumah tumanina. Hakman wajiban sebagai satu keharusan yang mesti ada. Wa yu'adduna itmam ruku wa sujud bitumanina eh, bitumanina fihima dan mereka baru menghitung sempurnanya ruku dan sujud dengan adanya tumak nina. Jadi belum dikatakan ruku dan sujud jika tidak ada tumak tumak nina. Wal irtifa min ruku wal intisab minhu serta bangkit dari ruku dan berdiri tegak lurus sesudahnya. Wal tumak nina fihi dan melakukannya dengan tumak nina hingga kembali ya tulang-tulang punggung pada tempatnya. Ya, Wakadzalika irtifa' min minat sujud wal julus baina sajdatain. Demikian juga bangkit dari sujud dulu di antara dua sujud. Mutmainni mutma'inni nafihi Harus dilakukan dengan tumaknina di dalamnya. Min arkanis salat allati la tasluhu illa biha. Yang mana semua itu merupakan arkanus salat. Rukun-rukun salat yang tidak akan sah satu salat kecuali dengannya. Jadi di sini Al Imam menyebutkan menyinggung tentang masalah tumaninah yang mana banyak orang-orang yang keliru ataupun salah di dalam sholatnya karena meninggalkan rukun ini yaitu rukun tuma tuma nina demikian dan orang yang tidak tuma nina dalam sholatnya ya belum dikatakan menegakkan sholat nah demikian ikhwan fiddin ini Allah wa Nah kemudian zakat ikhwan fiddin dan mengenai hukum orang meninggalkan sholat ini sudah kita bahas ketika kita membahas usul sunnah kan, ya, Imam Ahmad. Di intinya orang yang meninggalkan sholat oleh imam ya karena malas. Ya, adapun orang yang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajibannya ini sepakat semua ulama kafir hukumnya. Orang yang meninggalkan sholat karena malas maka imam berhak untuk menyuruhnya sholat dan memberikan ancaman jika dia tidak mau sholat yaitu hukuman mati. Jika dia tidak mau juga sholat, setelah diancam hukuman mati, maka dia dihukum mati sebagai orang orang murtad, bukan ya, dikuburkan ya di apa namanya tidak boleh dikuburkan di perkuburan kaum muslimin tidak dimandikan dan tidak disolati jenazah, yaitu orang-orang yang yang yang sudah diancam hukuman mati tapi tidak juga mengerjakan sholat lalu jika dia mati ya, dalam menjalankan hukuman itu, hukuman karena meninggalkan sholat maka orang ini tidak perlu disolatkan dan tidak boleh dikuburkan di perkuburan kaum muslimin. Beda hanya orang yang meninggalkan sholat, ya kemudian dia mati, nah ini masih tergolong muslim. Wallahu a'lam. Itu kesimpulan intisari tentang hukum meninggalkan sholat seperti itu. Nah kemudian berkaitan dengan zakat Apa makna i'ta'uz zakat? Apa makna membayar menunaikan zakat? Yang Allah banyak sebut dan gandingkan bersama salat di dalam firman-firmannya. Makna i'ta'iz zakah atau i'ta'iz zakah adalah i'ta'ul qadar al-wajib fil mal limustahiqihi yaitu memberikan kadar yang wajib pada harta kita kepada yang berhak untuk menerimanya. Setelah terpenuhi nisab dan haulnya. Ini namanya i'ta'uz zakat, menunaikan zakat. Dan orang yang mengingkari kewajiban zakat ini, hukumnya kafir. Ya, dia ingkari kewajiban zakat. Dan orang yang menolak membayar zakat, maka imam boleh memeranginya. Ya, jika setelah imam mengancam jika dia jika orang-orang yang menolak membayar zakat ini punya kekuatan dan diperangi oleh imam setelah diperangi diancam ya diperangi oleh imam yaitu penguasa di sini ya ataupun sultan ya setelah diancam akan diperangi oleh sultan atau penguasa ataupun imam mereka tetap bersikeras menolak membayar zakat maka di, mereka diperangi sebagai orang-orang yang murtad Ya, oleh karena itu dikatakan bahwa yang diperangi oleh Abu Bakar Siddiq adalah kaum murtadin, orang-orang yang murtad. Kenapa? Karena setelah diancam perang, tidak mau juga menunaikan zakat, maka ini sama seperti ya orang-orang yang sholat meninggalkan sholat diancam hukuman mati tidak mau sholat juga maka dia mati dalam keadaan kafir kepada rahimani wa rahimakumullah jami'an baik Nah demikian juga di dalam hal zakat. Jadi menunaikan zakat artinya adalah i'ta, mengeluarkan kadar ya sejumlah harta yang wajib dikeluarkan ya, sejumlah harta yang wajib dikeluarkan pada harta kita diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya ya sesuai dengan nisab dan setelah genap satu haul setelah genap haulnya. Nah itu makna dari I'ta zaka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah Baik. Ma dalil saum? Pertanyaan yang ke-32. Apa dalilnya puasa? Nah, di sini penulis menjelaskan satu persatu rukun-rukun Islam. Ya, bahwa rukun Islam ada lima. Ini adalah perkara dasar di dalam Islam. Hampir semua orang tahu semua orang Islam yang masuk Islam pasti tahu rukun Islam ada lima. Ya, syahadatain, menegakkan sholat, menegakkan zakat, kemudian puasa bulan Ramadan, yang terakhir haji ke Baitillahil Haram. Ma dalilu saum? Apa dalilnya saum? Wajibnya berpuasa pada bulan Ramadan Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hai orang-orang yang beriman diwajibkan kutiba ai furida. Ya. Kutiba ai furida. Diwajibkan atas kamu puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Ya sebagaimana persamaan di sini adalah persamaan kewajiban, yaitu sama-sama hukumnya wajib. Tapi tidak sama tidak sama apanya? Tata cara pelaksanaannya. Puasa kita tidaklah sama seperti puasa ahli kitab atau puasa-puasa umat-umat terdahulu. Yang mana istilah puasa pada umat terdahulu ya digunakan juga untuk puasa bicara. Disebut juga puasa. Ini nabasulaka lirrahmani sauma. Sesungguhnya aku bernadar dirahmani tawab, bernadar untuk rahmat untuk Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Allah Allah ukallimal yauma insiya, yaitu apa? Aku tidak berbicara dengan seorang pun manusia pada hari ini. Jadi menahan diri dari berbicara dahulu dianggap juga puasa. Namun sekarang yang namanya puasa adalah ya puasa pengertian puasa sekarang ini adalah menahan diri dari dari perkara-perkara yang membatalkan puasa, dari mufakirat, yaitu hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, inilah yang disebut dengan puasa. Ya, menahan diri dari mufakirat, dari perkara-perkara yang membatalkan puasa, ya min tulu il fajri ila buru syams. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Demikian. Jadi mengenai puasa bulan Ramadhan itu sudah sangat masyhur ya, hampir semua kaum muslimin tahu. Karena adalah ibadah termasuk ibadah jamaiyah. Puasa termasuk ibadah jamaiyah. Ya. Yang sebagaimana sholat lima waktu juga ibadah jamaiyah. Karena sholat lima waktu itu wajib dikerjakan secara berjamaah. Demikian juga puasa bulan Ramadhan adalah ibadah jama'iyah yang dilakukan oleh segenap kaum muslimin. Jadi semua orang tahu Nah, semua orang paham, maklum apa yang dimaksud dengan puasa bulan Ramadhan Yaitu apabila tiba bulan Ramadhan maka kaum, kaum muslimin wajib mengerjakan ibadah puasa selama satu bulan penuh. Dan ini seperti yang disebutkan tadi. Dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 185 Allah mengatakan, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Siapa saja yang menyaksikan bulan dari kamu, yaitu bulan Ramadhan maksudnya masuknya bulan Ramadan yaitu hilal bulan Ramadan maka faliyasum maka hendaklah dia ber, berpuasa ya, itu berpuasa pada bulan Ramadan tapi hadis arabi dan di dalam hadis arabi Rasulullah mengatakan akhbarani dia mengatakan akhbirni ma faradallahu alaihi min Sampaikanlah kepadaku kewajiban yang Allah wajibkan atasku dari ibadah puasa atau ibadah puasa yang Allah wajibkan atas diriku. Maka Nabi menjawab pertanyaannya ini, perkataannya ini, yaitu syahrul Ramadan illa atatawwa asyai'an. Ya Allah wajibkan atas kamu adalah puasa bulan Ramadan illa atatawwa asyai'an, kecuali kamu mau melakukan puasa-puasa sunnah al-hadis. Ini hadisnya ma'ruf ya, yaitu seorang Arab Badui datang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang ya kewajiban-kewajiban di dalam Islam. Dia bertanya tentang sholat, e, zakat dan puasa. Nah, ketika ditanya tentang puasa, Rasul mengatakan yang wajib dilakukan oleh kaum muslimin ya yaitu puasa bulan Ramadan. Setiap kali tiba bulan Ramadan mereka wajib berpuasa. Tidak ada kewajiban lain selain itu, kecuali seorang mau melakukan puasa sunnah. Ya, mau melakukan puasa sunnah itu terserah bagi dirinya. Jadi tidak ada kewajiban puasa kecuali satu Ramadan atau kewajiban-kewajiban yang lain. Misalnya nazar menjadi wajib karena nazar, puasa nazar atau puasa kafarah menjadi wajib karena kafarah atau qada menjadi wajib karena kodok, mengkodok puasa bulan Ramadhan. Ya, selain itu tidak ada puasa wajib ikhwanifiddin. Allah wa iya Kecuali puasa-puasa sunnah. Ya seperti misalnya ya puasa ya Senin Kamis, kemudian puasa Daud, kemudian puasa tiga hari setiap bulan, kemudian puasa-puasa pada event-event tertentu seperti misalnya puasa pada 9 10 Muharram dia ya, puasa pada eh, satu sampai apa namanya eh, sepuluh hari pertama bulan Zul Hijjah ya puasa hari Arafah dan puasa-puasa lainnya yang sifatnya sunat ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum baik Uh, demikian. Kemudian soal yang ke-33. Ma dalilul haji? Apa dalilnya haji? Rukun Islam yang terakhir adalah menunaikan ibadah haji. Menunaikan ibadah haji di mana? India, Pakistan, Bangladesh. Ada orang yang nggak naik naik haji karena sibuk ke India, Pakistan, Bangladesh seolah-olah naik hajinya ke sana. Ya. Sebagian orang meyakini, berkeyakinan bahwa itu lebih wajib daripada menunaikan haji ini sesat, sesat. Ya, barang siapa yang meyakini bahwa ada yang lebih wajib daripada rukun Islam yang lima ini sesat dia. Ya. Seperti Syiah yang meyakini imamah termasuk rukun Islam sesat. Jihad termasuk rukun Islam sesat. Walaupun imamah, jihad ya kemudian dakwah keliling-keliling seperti yang dilakukan oleh sebagian orang atau sebagian kelompok ya itu merupakan satu syariat Islam juga tapi kalau itu diangkat melebihi daripada rukun Islam yang lima, sesat ya karena Rasulullah ketika ditanya tentang Islam hanya menjawab lima lima perkara tidak lebih dari itu ya sampai orang mengatakan kalau aku tidak menambah lebih dan tidak menguranginya Nabi mengatakan apa? Aflah in sadaqah. Beruntung jika dia benar-benar melakukannya. Nah, ada orang yang sudah habis-habisan mengeluarkan biaya untuk huruf ke sana kemari, ya. Ya kalau dikumpulkan uang hurufnya itu bisa untuk niat haji. Ya, bahkan bolak-balik lagi. Nah. Tapi tidak pernah terlintas dalam benaknya untuk naik haji. Kenapa? Karena dia merasa ini lebih wajib daripada haji. Nah ini sesat sesat dikecil. Nah, siapa saja yang terlibat dalam kelompok seperti ini cepat-cepat keluar sebelum mati di atas kesesatan. Ya kasihan kan, mati belum naik haji padahal dia udah kemana-mana. Ya, pada rukun Islam yang yang wajib atasnya berapa? Lima. Ya, nggak ada yang keenam. Ya. Atau yang kelima itu bukan huruf, tapi apa? Apa yang kelima? Yang kelima apa? Jihad. Hah? Imamah, khilafah. Ada orang sibuk khilafah, khilafah, khilafah Enggak terpikir haji enggak terpikir deh. Ya. Kemudian apakah huruf? Tidak juga. Apa yang kelima? Ini haji. Nah demikian. Kalau ya syahadat ya ya masing-masing sudah syahadat lah. Terus sejak sejak kecil ya memang sudah Islam dia. Ya ya karena lahir dari rahim seorang mus muslimah ya sholat ya taruhlah taruhlah rumahnya dekat masjid ya zakat ya taruhlah orang, orang miskin kan begitu atau ya taruhlah dia sudah menunaikan zakat ya puasa bulan Ramadan dia puasa tapi yang kelima Nah, sebagian orang yang mampu karena Allah mengatakan manistata ilaihi sabila, yang mampu tidak mau melakukannya. Kenapa? Karena pikirannya belum ke situ. Nah, pikirannya belum ke ke situ. Mudah sekali dia merasa tidak mampu untuk kewajiban yang kelima ini. Ya, ah aku belum mampu kok. Ya. ya. Sebenarnya ketidakmampuannya itu karena dia lebih memfokuskan amal-amal yang lainnya. Ya, amal-amal yang yang lainnya. Ya, di dalam benaknya masih terpikir, habis ah, itu aku mau kulit ke Bangkok gimana? <laughs> Sebenarnya kalau dia juga tidak wajib uh, belum belum mampu untuk haji, umrah juga harus di lakukannya jika dia misalnya cuma wajib um, apa namanya cuma belum kemampuan umrah misalnya umrah juga apa apa. Ya. Nah demikian kita dibidik. Karena sebagai ulama juga mengatakan umrah itu wajib juga. Rasul mengatakan telah masuk haji ke dalam umrah. Ini menunjukkan bahwa umrah itu termasuk bagian dari haji yang juga wajib. Ikhwan Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, jadi orang-orang yang masih fokus kepada hal-hal lain, ya dia tidak akan terpikir itu untuk untuk ini. Nah, dibikin Ibn Ibn Rahimani wa Allah mengatakan dalilnya wa timul haji wal umrah salillah. Sempurnakanlah haji dan umrah untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Ya, jadi kaum muslimin harus ditergib untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima ini bagi yang punya harta, bagi yang punya kemam, kemampuan. Ya. Demikian Ibn Siti. Sempurnakan kelima rukun Islam ini. Ini wajib hukumnya, bahkan berdosa, dosa besar. Orang yang punya kemampuan tapi tidak mau melaksanakannya. Nah, demikian. Nah, ini rukun Islam. Tahu rukun? Tiang. Nah, kalau dia tidak melaksanakannya, dia telah merubuhkan satu tiang dari tiang-tiang Islam. Kalau dia mampu, ikhwan fillah. Azan ya Allah wa iyyakum Baik. Dan Allah mengatakan walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata' ilaihi sabila. Dan Allah Subhanahu wa taala punya hak yang wajib ditunaikan oleh manusia. Walillah lam lil milki Ya. Walillah dan bagi Allah. Ya Allah punya hak. Alat nas yang wajib ditunaikan oleh umat manusia. Itu hak Allah yang wajib kita tunaikan. Apa itu? Hijjul Hijjul bait, berhaji ke Baitillah. Atas siapa? Manis bapak ilaihi sabila bagi yang mampu untuk melakukan perjalanan ke sana. Demikian yang Fiddin Azan ya Allah wa iyyakum Baik Jadi berkaitan dengan Al-istita'ah Ya Sabil yang dimaksud di sini adalah keamanan dalam perjalanan dan bekal ya di dalam perjalanan. Bekal perjalanan. Ya, bekal perjalanan dan keamanan dalam perjalanan. Ya, tentu saja syarat-syarat kesehatan, Islam, Bali dan lain sebagainya seperti syarat-syarat ibadah yang yang lain. Nah orang yang sakit dan bisa jalan ya nggak nggak wajib. Ya orang yang e, misalnya belum balik tidak wajib juga. Orang yang gila tidak wajib. Nah demikian. E, kemudian keamanan di dalam perjalanan untuk menuju ke lain Haram dan bekal ongkos dalam ber, e, eh, untuk berjalan ongkos perjalanan. Demikian. Bagi wanita ya bagi wanita ditambah satu syarat yaitu apa? keberadaan mahramnya. Ya tidak boleh menunaikan haji tanpa mahram, ya. Jika dia tetap naik haji tanpa mahram, hajinya sah tapi dia berdosa. Baiklah Dan Nabi mengatakan Inna Allah Ta'ala kataba alaikumul hajj Sesungguhnya Allah telah menuliskan atas kamu Yaitu mewajibkan atas kamu haji Dan hadis di dalam Sahih hadis ini di dalam Sahih dan telah disebutkan di dalam hadis Jibril dan hadis Ibnu Umar yang, yang berbunyi bunyal Islamu ala khamsin. Ya dibangun Islam itu atas lima lima pondasi. Salah satunya apa? Hijjul hijjul bait. Ya berhaji ke allah Jadi dia harus berusaha untuk melaksanakan kewajiban Islam yang kelima ini ya. Nah, setelah dia sempurnakan empat rukun Islam yang lainnya. Kemudian yang ke-35, eh, yang ke-34. Ma hukmu man jahada wahidan minha aw aqarra bihi wastakbara anhu? Apa hukumnya orang yang mengingkari salah satu dari kelima rukun Islam ini? Atau aqarra bihi dia mengakuinya namun dia menolak melakukannya, istakbara anhu, menolak melaksanakannya. Maka jawabnya adalah yuktal kufran ka ghairihi minal mukadzibina wal mustakbirina misal iblis wa fir'aun. Hukumnya adalah dibunuh, ya dihukum mati atau diperangi sebagai orang kafir. Seperti halnya para pendusta dan orang-orang sombong, orang-orang yang menolak lainnya. Ya. Seperti iblis dan Firaun. ada yang lebih canggih. Ini e, eh, sudah kita bahas tentang hukum menolak sholat, menolak zakat, ya, menolak puasa, atau menolak haji sama saja. Ya, berkeyakinan bahwa haji belum wajib atau wajib. Nah, sebagian e, eh, kaum muslimin sekarang ini ada juga yang seperti itu oh haji itu buang-buang duit ya haji apa ya haji buang-buang duit ya ada yang mengatakan ah haji enggak haji sama saja pulang haji juga gitu-gitu juga nggak baik ya Allah kan azanillah wa ya ah, masalahnya bukan hasilnya tapi kewajiban yang di yang diwajibkan oleh kita salat kata Allah ya Allah mengatakan apa inna salat tanha anil fahsya'i wal mungkar. Apakah orang mengatakan, wah aku belum bisa mencegah diri dari keji, perbuatan keji dan mungkar, aku nggak perlu salam? Ya tentu tidak, Ibn Fitri. Jadi ya tidak boleh kita mengingkari salah satu dari rukun-rukun Islam itu. Kemudian yang ketiga 35 ma hukmu man aqarra bihi itu taraka hadin nau'i takasul Nah, tadi orang yang mengingkari Orang yang menolak, ini jelas kafirnya. Para ulama sepakat itu. Ya. Orang yang menolak, mengingkari kewajiban tersebut, ini hukumnya kafir jelas. Nah, sekarang hukum orang yang mengakuinya akan tapi malas, meninggalkannya karena malas atau takwil. Ya, takwil seperti yang kita sebutkan tadi, oh, ah, ngapailah haji. Sekarang kan masih ada yang lebih wajib lagi kan. Nah, ini dia tidak mengerjakan haji padahal dia wajib, karena takwil, takwil batin, takwil sesat. Nah, bagaimana hukumnya? Amma salat man akhrajaha an waqtiha bi hadhihi sifah fa innahu yustatab. Adapun salat bagi yang meninggalkan salat hingga keluar dari waktunya ya, dalam kondisi seperti itu maka dia dimintai taubat. Yustatab, yustatab yaitu dimintai bertaubat. Maksudnya dimintai bertobat adalah diminta untuk sholat. Ya, yang dimaksud dengan yustatab di sini diminta untuk bertobat, diminta untuk sholat. Bukan diminta tobat, kamu tobat ya, ya, ya aku tobat. Bukan gitu. Bukan itu maksudnya. Maksud dari yustatab di sini diminta untuk sholat. Jika dia meninggalkan sholat sampai keluar waktunya, ya karena malas atau kena tawil tadi ya, dia takwil, ya aku belum kayaknya belum wajib sholat karena aku masih keji dan mungkar katanya. Ini ta'wil, dia jahil, ta'wil batil, ta'wil yang sesat. Maka apabila sudah keluar waktunya diminta dia untuk bertobat, yaitu mengerjakan sholat. Jika tidak mau juga, fa intaba. Fa intaba, subila taubatuhu. mantaba taba taballahu alaihi. Jika dia taubat, artinya mengerjakan sholat, Allah menerima taubatnya. Ya. Nah, demikian. Wa illa, jika tidak, Kutilah haddan maka dia dibunuh yaitu dihukum mati sebagai ya, orang kafir dan murtad dan fitin ya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala fa in tabu wa salah wa atuz zakah faqallu sabilahum jika mereka taubat dan mengerjakan eh, taubat di sini itu apa ya tadi kita katakan kalau orang orang kafir masuk Islam kalau orang muslim taubat yaitu membayar zakat dan menunaikan salat Wa atu zakah faqallu sabilahum. Maka ya biarkanlah jalan mereka, yaitu lepaskan mereka. Dan hadis umir an uqatilan nas. Aku diperintah untuk memerangi manusia. Hadis ini masyhur ya. Sudah kita ulang-ulang beberapa kali. Wa amma zakah. Adapun zakat fa in kana mani'uha mimman la syaukata lahu Adapun orang yang menolak bayar zakat, jika yang menolak itu adalah orang yang tidak punya kekuatan, maka imam mengambil hartanya secara paksa. Akhadha al-imamu minhu kahran wa nakalahu bi akhdhi syai'in min malihi. Imam mengambil zakatnya secara paksa. Jadi imam zakat harta itu boleh ditarik secara paksa oleh imam. Imam boleh mengirim tim audit untuk mengaudit harta seseorang dan menarik zakatnya secara paksa kalau dia tidak mau mengeluarkannya. kemudian ditambah lagi hukuman, yaitu apa? Mengambil sedikit dari hartanya atau sesuatu dari hartanya. Ya, sanksi. Nah, ini terserah kepada keputusan imam berapa persen dari hartanya di, ditarik. Dasarnya firman Allah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faman waman aha fa inna akhidhuha wa syatra malihi ma'aha Barang siapa yang menolak membayar zakat maka kami yaitu Rasulullah selaku kepala negara sebagai amir imam akan mengambilnya yaitu secara paksa berikut syatra malihi sebahagian dari hartanya bersama harta zakat tersebut. Nah, hadis ini Hasan Ibn Fidin. Ya, diriwayatkan dari Bahz bin Hakim. Ya, di, dihasankan oleh Al-Albani di dalam Sahih Al-Jami'. Nah, demikian. Ya, jadi itu hukuman orang-orang yang menolak membayar zakat. Ya. Yaitu diambil secara paksa, boleh mengambil secara paksa. Ini bagi orang yang tidak punya apa? kekuatan, yaitu perorangan individu misalnya diambil aja secara paksa, kemudian berikut sebahagian dari hartanya. Wa inkanu jamaah walahum syauka. Jika orang-orang yang menolak membayar zakat ini adalah jamaah, yaitu sekumpulan orang. Satu jamaah. Dan mereka punya kekuatan, punya senjata. Dia punya kekuatan. Wajib alal imam kita loh. Maka imam wajib penguasa wajib untuk memerangi mereka. Nah, demikian. Oleh karena itu kami Sanifidin yang namanya amil zakat harta ini ya afdolnya itu pemerintah ya bukan swasta Ada begini tugasnya kalau swasta mana bisa begini tugasnya mana boleh dia mengambil secara paksa ditambah lagi bagian dari hartanya punya hak hak punya hak apa dia nah tapi kalau amil yang ditunjuk resmi oleh pemerintah sebenarnya berhak ya berhak untuk ditarik secara paksa. misalnya pengusaha besar konglomerat, zakatnya sudah berapa triliun misalnya atau berapa miliar, tapi nggak keluarkannya juga. Ya, sifatnya individu ini. Ya, maka imam boleh mengirim tim audit mengeluarkan harta zakatnya, menariknya secara paksa dari rekeningnya, ditambah lagi denda kan begitu ya. Itu sebagian dari hartanya. Tapi kalau dia punya kekuatan, ya, satu jemaah, maka imam boleh memerangi mereka. Demikian Ibn tinggi Nah mengenai zakat, ya lebih baik diserahkan kepada amil yang yang resmi. Ini sudah kita bahas ketika kita mengupas usul sunnah ya. Jadi tidak perlu kita uh, apa namanya kita bahas di sini ya. Nah, demikian. Ya, perkataan-perkataan para imam terdahulu tentang apa namanya pentingnya menyerahkan zakat kepada amil yang resmi ya ditunjuk oleh pemerintah bukan itu. Alhamdulillah wa Wa walau sawkah wajib al-imam qitaluhum hatta hingga mereka mau menunaikannya. Jika mereka tidak mau juga menunaikannya, itu tetap menolak, tidak mau menunaikan zakat, maka mereka diperangi dan mereka mati sebagai murtad, ya sebagai orang yang murtad. للآيات للآيات والأحاديث السابقة وغيرها berdasarkan ayat-ayat dan hadis-hadis yang telah kita jelaskan terdahulu. Yang paling yang paling terakhir dalam bab ini adalah kisah ya Abu Bakar As-Siddiq yang memerangi orang-orang yang menolak membayar zakat, yaitu orang-orang Arab Badui di sekitar Madinah yang tidak mau membayar zakat, menolak membayar zakat kepada Abu Bakar As-Siddiq peninggal Rasulullah. Eh, Abu Bakar mengatakan ketika itu Aku akan memerangi orang-orang yang membedakan antara puasa dan antara uh, sholat dan dan zakat. Wa Abu Bakar wa sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Dan hal ini telah dilakukan oleh Abu Bakar dan para sahabat seluruhnya, ya. Dan uh, Umar yang pertama pada awalnya berkeberatan untuk mengikuti pendapat dan kebijakan Abu Bakar akhirnya terbuka dadanya ya untuk mengikuti ya pendapat Abu Bakar As-Siddiq. Allahu Wa amma saum falam yarid fihi syai'un walakin yu'addibuhu al-imam aw naibuhu bima yakunu jazajiran lahu wa li amsalihi. Adapun puasa tidak ada satu tidak ada satupun dalil atau tidak ada dalil yang menyebut, yang menyebutkan tentang hukuman atau sanksi tertentu atas orang yang meninggalkannya karena malal. Orang yang meninggalkannya karena mengingkari kewajibannya jelas kafir, ya. Adapun orang yang malas puasa bulan Ramadan, ya seperti itulah dia tipisnya rasa apa namanya beragama manusia pada masa sekarang ini membuat sebagian kaum muslimin melalaikan kewajiban ini. Kita lihat sebagian kaum muslimin bulan Ramadan ya masih banyak yang tidak berpuasa. Nah, orang-orang seperti ini apakah ada eh, sanksi atau hukuman tertentu di dalam nas Quran dan Sunnah? Tidak ada. Tidak ada nas tertentu yang menyebutkan sanksi bagi orang-orang seperti ini. Namun, ya, akan tetapi imam penguasa boleh memberikan takzir ya hukuman takzir takzir artinya hukuman ya kita katakan sanksi-sanksi ya misalnya dicambuk ya di apa namanya uh, dipukul atau dimasukkan dalam keranda dikeliling <laughs> ya banyaklah sanksi-sanksi yang sifatnya apa namanya uh, membuat orang itu jerah yang memberikan efek jerah kepada orang tersebut Adapun sanksi yang tidak ada hak di dalam Al-Quran Al Al dan Sunnah itu tidak boleh lebih dari 10 kali bukan. Nah, itu yang sifatnya tidak ada di dalam nafsu, Ya, tidak boleh lebih dari 10 kali cembukan atau pukulan. Nah, demikian. Atau sanksi-sanksi lain yang membuat dia malu. Ya misalnya diarak keliling kampung. Ya, ini dahulu di masyarakat kita masih ada, tapi sekarang orang yang nggak puasa itu sudah biasa saja. Karena sekarang ini yang tidak berpuasa juga sama banyaknya dengan yang berpuasa. Ini sulitnya jatuhkan sanksi sosial kepada ya orang-orang yang sudah demikian fifty 50 jumlahnya payah sekarang ini. Nah, karena kewajiban berpuasa bulan Ramadan juga sudah semakin tipis di kalangan umat Islam. Banyak yang curi-curi tapi ya, makan, ya, tidak berpuasa. Au naibuhu atau naib dari imam, amir misalnya. Ya dalam hal ini turun terus ke bawah sampai kepala kampung misalnya ya Kepling itu berhak boleh membuat peraturan yang di daerahnya tidak ada yang tidak berpuasa maka sanksinya begini begini begini boleh ya ya bima yakunu jazajiran lahu wali amsalihi ya sebagai hukuman teguran ya yang membuat dia malu dan bagi orang-orang yang semisal dengan dia, yaitu orang yang tidak berpuasa. Demikian. Jadi boleh dijatuhkan sanksi sosial membuat dia malu. Ya misalnya diarah pakai kerenda kan gitu masukkan dalam keranda diarah oh ini orang tidak ditulis tidak puasa kan begitu nah, beda malu tapi masalahnya itu kalau yang tidak puasa satu dua orang kalau menurut kamu sama yang puasa dengan yang tidak puasa bagaimana mau diarah arah-arahan nanti nggak tahu siapa yang diarah nanti kan gitu. ah demikian wa amal haji adapun haji Fakullu umuril abdi waqtun lahu. Ya, umur yang Allah berikan kepada seorang hamba itu adalah waktu untuk berhaji. Yaitu selama hayat di kandung badan dia wajib berhaji. Ya, kalau masih ada nyawa lagi dia wajib berhaji jika mampu. Ya, jika jika mampu, maka haji jangan nunggu tua. Ya. Haji jangan nunggu tua. Ada sebagian orang wah nantilah haji kalau sudah siap katanya. Ini kata-kata yang nggak ada nafsu ya, tidak ada dasarnya dalam syariat. Nantilah kalau saya sudah siap gitu. Padahal dia sudah punya duit. Sebenarnya itu adalah kata-kata jebakan dari syaitan untuk memalingkannya dari rukun Islam. Nantilah kalau udah, udah siap saya belum siap ini. Ya, sebenarnya ya, dia sedang dilalaikan dengan urusan lain. Sehingga dia merasa belum siap mati kepikir untuk ini dan itu, ini dan itu dan lain sebagainya. Baik. Ya. Sebagian lagi masih memikirkan hal-hal yang sifatnya sekunder. Ya, sebagian lagi ya sibuk dengan amal-amal lain ya seperti yang kita sebutkan tadi sibuk jalan-jalan ke IPB kan begitu ya nah, sehingga tidak terpikir untuk naik haji la yafutu illa bil maut tidak luput atau tidak gugur kewajiban itu kecuali dengan ke kematian Wal wajib fihi al mubadarah dan kewajiban haji ini harus mubadarah. Mubadarah itu sesegera mungkin, nggak bisa ditunda-tunda. Ya, sesegera mungkin. Begitu begitu mampu, ya dan kemampuan ini terpulang kepada masing-masing orang. Ya kita nggak tahu mana yang mampu, mana yang tidak mampu kan. Ya kan namanya rambut sama hitam, ya kan begitu ya. Kulit sama sawo matang. <laughs> Tapi isi kantong siapa yang tahu? Nah, kan begitu. Kita nggak tahu isi kantong orang manusia. Nah kalau dia sudah punya kewajiban, ya maka hendaklah dia ber berhaji. Nah demikian penyebutin. Ya Allah Dan bagi yang punya istri, nah istri juga mau naik haji kan begitu ya. Nah itu dalam tanggungan kita, dia wajib naik haji juga. Kalau kita punya kemampuan untuk memberangkatkannya, karena dia berada di bawah tanggung jawab kita. Apalagi istri yang tidak ber berpenghasilan ya kalau istri yang berpenghasilan dia wajib dari penghasilannya itu untuk naik haji dan menghajikan suaminya kan itu sebagai mahram ya atau siapa lah gitu bukan harus bukan harus suaminya ya entah bapaknya entah ininya gitu ya. nah. kalau dia punya penghasilan sendiri kalau yang tidak punya penghasilan sendiri ya dan itu di bawah tanggungan si suami ya maka jika suami punya kemampuan hendaklah dia menghajikan juga istri istrinya kan begitu ya nah demikian Ibn Fitin ya Allah wa iyyakum jami'an ya, baik uh, jadi kewajiban ini harus dilakukan dengan segera ya tidak boleh ditunda-tunda ya tidak boleh di apa namanya di akhir akhirkan karena yang namanya apa namanya kematian tidak ada yang yang tahu kapan datangnya nah demikian begitu datang kewajiban hendaklah segera melakukannya. Waqad al wa'id al-ukhrawi fitahun fihi. Dan telah disebutkan ancaman ukhrawi, ancaman akhirat bagi orang-orang yang melalaikannya. Walam tarif fihi uqubatun khasah di dunia. Adapun uqubah khasah di dunia tidak ada. Hanya saja dinukil dari para salaf bahwa sebagian dari mereka ya mengatakan apa namanya orang-orang yang tidak ya, redaksinya kira-kira ya, orang-orang yang tidak berhaji sementara dia mampu matinya ya seperti matinya Yahudi dan Nasrani. Ya, sebagian dari ulama salaf menolak menyelenggarakan jenazah atau menghadiri jenazah orang yang mati belum berhaji. Ya, belum berhaji. Belum berhaji. Mati dia. Sebagian ulama salaf dahulu ada yang menolak untuk menghadiri penyelenggaraan atau menghadiri jenazahnya. Nah, itu hukuman-hukuman duniawi tapi itu tidak marfu. Ya bukan merupakan hukuman khusus ya yang sifatnya nas dari syariat bukan. Ya tapi dari dinukil dari sebahagian dari ulama ulama salaf. Adapun secara khusus ya e, berkaitan dengan e, apa namanya hukuman ukhrawi ya kita sudah ada di dalam buku Mausuah Manahi Syariah larangan bab haji kemudian itu orang yang melalaikan haji ya dan tidak berhaji lima tahun sekali sementara dia mampu ya walaupun dia sudah wajib haji sudah pernah haji namun ya dia melalaikan haji ya lima tahun sekali sementara dia mampu ya sementara dia dia mampu maka Nabi mengatakan mereka lah orang-orang yang mahrum yaitu yang terhalang dari barokah terhalang dari barokah ulaikal mahrum kata Nabi ulaikal mahrum mereka lah orang-orang yang mahrum Mahrum artinya terhalang dari barokah. Itu yang sudah haji. Namun tidak berhaji lima tahun se sekali. Nah, karena lima tahun sekali ya wajib lah. Dari situ ulama-ulama di Saudi mengatakan ya untuk menghindari apa namanya banyaknya orang-orang yang berminat haji kemudian ya penuhnya kuota ya dibatasi lima tahun sekali. Nah itu dasarnya itu. Ya dasarnya itu. Adapun dasarnya sekali seumur hidup yang eh, pernah dicanangkan oleh Menteri Agama itu tidak ada dasarnya. Ya, jadi lima tahun sekali lah seperti yang dicanangkan oleh pemerintah Saudi. Ya, sepertinya pemerintah Indonesia juga mengikuti uh, ketetapan tersebut. Wallahu alam ya. Jadi dibatasi lima tahun se sekali. Nah, ya, tiap tahun juga akan me apa, menghalangi orang lain untuk untuk ikut apa namanya untuk bisa pergi berjihad Nah, Harus tahu diri juga ya, begitu ya. Jangan tiap tahun memaksakan diri untuk haji. Ya minimal lima tahun sekali. Allahu a'lam bishawab. Nah demikianlah Ibn Fiddin. Ya nanti kita akan masuk kepada uh, perkara yang selanjutnya tentang iman. Bab atau soal yang ke-36 kita akan membahas tentang mahwal iman.